Mulanya ketika Fir'aun, mulai tak warai ke jadi Fir'aun. Ketika Fir'aun mureng ini, alam nurab bika fina walida walatid tafina min umuri kasinin. Saya Musa, itu tak rumah aku kok saya kiwani aku. Wong cilik tak biaya ya aku. Dari Nabi Musa harus metu ilmu hakikat. Oh, Orang, dua pangeran, jadi aku ngambil doan tuh nyari pangeran. Nah, ya repot lah, mulanya. Nah, no masjid dibangun barang syubhat, kita tenang. Allah wae pangeran, tiga pangeran, <laughs> benar uang. Nah, sendiri lirik di pangan kiai ini iku berkenan ini. Amin. Ya, jadi, jadi dia cenderung terus. Mulai kena sudah kau rau so, ikut sota kami sebenarnya dunia gusti ini gue pengira. Panjen wayai balik dan jenengan. Ikut cara sulam taufik kenapa minallah wa ilau wa wa fila. Minggu wa lagu wa ilaihi impoh. Menurut saya bahasanya sulam kenapa minggu wa ilaihi wa lagu wa fihi Nah, ya, Bagi ini bingung rujuk. nol. <laughs> Mereka sodako sekali ke yakin dunia itu minah Allah. Mesti ada riai, ada ujubi. Kau ngerosok, sak melihat tas tak kena masjid. Pak Yai mau tak sangoni rong juta. Nganggu duitku. Sebelum pengiran ngitungnya orang sodako. Ngitung bahasa sombong duitku. Itu kasus. Tapi dia muni, dia mau tak sudah kau gak duit uang, malah para meneh tuh. Mereka yang bukan nyangoni duit proposal, berarti muni tak Mau tak sangoni, tapi nggak butuh Kemudian malah parah menet. <laughs> Jadi duitku ya salah, duit uang. lah lah lagi mesin bener ya, mau Pak Yai untuk jasa itu. Mari rezekinya Pak Yai tidak ada pangeranmu dilipat ma aku. Ya keliru menet, cuma nggak kayak no wes. Senang aja. Ya. Lagi ini kan nak yakin duit pangeran, ya nak nganggur dengan hati-hati. Ngono kisape, ngono apa? Kisape. Kisape, terus kalau kepengen sing termawan sing ngaji hikam roh tenan. Jadi wujud sing hakikat itu wujud sing ora butuh sing liya. Iku namung Allah disebut apa Al Hayyul Qayyum. Mane Asmaul Azam ini nopo Ismul Azam. Kata ulama sepakat asline Ismul Azam itu gampang deh. Sing disepakati ulama dia ya Hayyul ya Qayyum. Ya, tapi terus uang-uang nganggo ukuran Tapi yang tanya Gus Dari Ismail Azam nggak disebut itu kan mustajab. Lah kalau ya kan kok ramu mustajab. Lah itu yang mari kayak gak wali. Wong Ismail Azam kok gue gue Wong Ismail Azam itu eksistensinya sendiri berdiri nopo sendiri cek mandi ramandi ya tetap dia Ismail. Aduh, mulai wali kok biar dulu, wali wali TK, wali wali Usmani jadi wali, serau urusan mandi, tahu orang apa? Mandi. Foto Ismul. Asal. Mulane ngendikan Ibnu Abbas ketika ditanya Ismul Azam nopo, dia jawab Al Hayyul Qayyum. Mergo ning surat Ali Imran jelas Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa wal Hayyul Qayyum. Ning surat Kursi sing ayat paling hebat disebut azamul ayat ke Allahu la ilaha illa wal Hayyul Qayyum. Mergo maknane Al Hayyul ku sing urip, Al Qayyum sing berdiri sendiri. Itu enggak akan terjadi pada makhluknya. Jadi misalnya kayak saya urip, kayak saya kan urip. Nah, lalu urip pengubi itu aja. Wong urip ora roh carane urip. Ora agak roh ya, carane urip ya gak roh. Kapan nyawang dijubuk? Ya lo urip orang roh carane urip. Saya kira apa kok itu gue urip. Urip lho wong karwan iso omongan ora urip. Malam butuh kok endi Terus nanti kapan? Ora roh. Yang dino kok orang, roh. Jadi bahasa dunia mau batal kan wong duwe kok orang Wendu gak iso gak iso ngendalek. Jadi ciri utama dia ku al mudabbir iso ngendalek nang. Wong kowe nyawa kok ora iso mudabbir sing ngatur. Berarti kote ora duwe ora iso nak. Berarti al mudabbir namung Allah Subhanahu wa taala. Mana wong alim muni al mudabbir, beko muni muni al mudabbir iki to. Mergo wong alim muni al mudabbir roh tenan memang di semua urusan Allah namung al mudabbir. Kami terus dilatih dengan kuling dulu, maka bisa apa. Lah wong tasawuf terus berlebihan nganti nganggo dalil kulillah kabeh faktor dunia ini jawab kulilah. Nah ana urusan apa jawab kulillah. Ya liyane barno sumadarhum fi khaudihim nama ya laku. Terus urusan dunia barno, urusan omongan-omongan nganggur barno. Mesti faktor sing Allah ora disebut mesti salah. Ini disebut kulillah sumadarhum fi khaudihim ya labu. Jadi omongan ke orang unsur Allah lu mesti khaud. Khaud itu barang ra penting. Lu mesti keliru. Nah, guys, masya Allah teman ya. Jadi, ini sebagai yang ini kudu. Ada ngomong sufi. Di sana mau Allah, Allah, Allah. Falam annahu la ilaha Wa Qulillah. Apa sumadarhum fi khaudihim ya labu. Mulanya pengeran nak maki-maki wong yukul itu, Jadi, delok langit bumi ku delok. Apa kowe melok gawe? Iblis itu meletene ngono bareng takoki pangeran ya iblis kowe iku kawulaku kok meletemu. Apa kowe sing gawe awakmu dhewe? Mboten Gusti, kula ora melok gawe. Iblis iku wedine pondok pangeran. Kau tahu dieling pangeran, ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan apa anfusi setan kok hebat hebat piye wong gawe awake dhewe ya Mulane ibadah ora ana jaminan nyelamat mau kowe mergo iblis dari ya Hasan Basri la tahurran maka kasratu ibadah. Kowe kok jegeman tertipu ambek akeh ibadah. Fa inna iblis ada sebuah alfasanate. Iblis ini nyembah pangeran sewu tahun. Kowe tak lagi pirang tahun itu. Karena alasan makrifat, iblis a'rafu minka, iblis ora pangeran timbang kowe wong tau komunikasi langsung mbek pangeran ning nopo suara. Wala tahurran maka dan kamu jangan tertipu tempat yang baik. Adam itu tempatnya di surga. Tapi dia ini maksiat. Pemenang keturunan keluarga kiai. Adam di keluarga udah Rupa-rupa yang putih. Suaraku. Biar yang sedih maki-maki bahkan kasri. Kamu jangan terjebak sebagai keluarga wong soleh. Adam di rumah ning suarga. Tetap aja maksiat. Iblis kita sudah tahun tetap di rokok. Mengenai pulau itu paling pede di dunia ini ya wow. Nanti kita warai. Lah caranya pede di dunia bisa ini wow. Muni subhanallah alhamdulillah. Tak kau ilah nasib pun belum penting penting. Kusti pulau ini penting. Jadi nasib pulau di penting nopo Penting. Karena kalau buat nanti rokok piye itu penting Rokok di penting penting. Pulau di penting penting. Iku kulillah. Napa? Kulillah. Tapi kayak mending ngono ben hakikatku bener, tapi ning atimu nek bener bu swarga, Lah eh, eh, <laughs> ya penting men nek lah kok Eh ya jari kepengen hakikat jebule hati Jargo hakikat marka iya ada aja ya kalau sesuai aja ada hakikat lo kok. Tapi bener bi ya wis cerah orang apa-apa ya coba ya Allah. Allah, ada rapat Allah, rasa dijelas, nggak disokoknya Allah, Allah, rasa dijelas. Ngomong jadi dari wong tertinggi nih yuk, untuk kitab-kitab hakikat ini. Wiridan tertinggi ini ya Rabbi anak-anak wa anta anta anak-anak wa anta anta ya wiridan yang sarap tapi wiridan tertinggi Gusti kula de kula jenengan ini jenengan saya saison jelas nanti hubungannya di Allah saison jelas nanti anak-anak ya anta anta anak-anak anta anta ini wiridan Hasan Basri Abu Qasim Al Junaidi anak-anak anta anta jadi wiridan opo wiridan gitu. <laughs> ini serai iso nyifati dan terus mboten sakit nopo Mboten sakit nyifati mergo mazhar mergo mazhar. Paham ya terus malaikat Sipri, malaikat Israfil nak pas waktu pangeran mau, iku mereka sak dijaya dijayane Jibril ora Raiso mempertahankan kecibrilannya Jibril. Israfil ya raiso iso mempertahankan keisrafilannya Israfil. Kabeh itu bergantung ambek kersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane malaikat-malaikat ning langit nan bumi yo wedi terus. Lah sampean pikir, malaikat hamalatul arsy itu rak paling parah pengirang itu meriang. ini sing gawa Dia Budino runtusan meriang kita kok ilmu kowe malaikat parah pengirang kok meriang. Sehingga jamin aku tetap diposisikan begini itu siapa? Namun kesannya Allah. Nah sebut ini satu kata terkata wahid fayoma idin wakoatil wakiawan sakotis sama ufahya yoma idin waria wal malaku ala arjaiya wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samania jadi malaikat samania itu meriang gara-gara orang roh kersane Allah padahal ini malaikat hamalatul yang disebut ya khafuna rabbahum min fawqihim saya falu nama yumarun padahal malaikat tapi disifati Allah ya khofu narok bayin oke wedi ini pol ya menisau itu rapati wedi gara-gara di lali ya, itu baru kalali paham yang perkara nih eh lali lali itu marai orang wedi jadi timbar nos. jadi sejauh itu kami bumi apa Bismillahirrahmanirrahim. Wong kang ngembaro pangeran kok diparingi rezeki itu saking welase napa pangeran. pun itu ilmu hakikat ini ngiling-ngiling ini disebut al aqwanu sabitatun bi istati wa mamhuwatun bi ahadiyati napa jadi jadi ora jibril ora israfil ora sinten mawon niku mamhuwah nggih napa-napa mamhuwah Mengani Jibril ya ora hebat, Israfil kuwi ora hebat, hebat namung Allah cara limanil mulkul yaum tetap lillahil wahidil qahhar ora ono kerajaan Jibril Israfil kabeh tetap namung lillahil wahidil qahhar namung Allah kana Mana dari mampu dari kesatuan Indonesia. Wow, po, mau ayat iku ngenteni akhirat. cukup goblok e. nak wong syariat kan maca ngeten lho. Limanil mulkul yaum. Saiki kerajaan yang wis apa? Al yaum ditafsir akhirat. Mergo nanti akhirat tidak jero tu namu Allah Subhanahu dari Imam Ghazali cek goblok. Lah opo nafsiri al-yaumar akhirat. Saiki lah iku kerajaan wae Allah. Mulane jadi Imam Ghazali. Kowe oh, ku iman iku ora usah ngandani ning akhirat yo ya mulai saiki. Saiki lah kerajaan yo ya wae Allah. Berarti mana maknani limanil mulkul yaum. Saiki kerajaan wae sapa? Yo ya wae Allah yo mulai saiki sampai somben. Lah wong-wong kafir iku imane terlambat. Ngakoni Allah dijaya ngenteni ning akhirat. Ketika iku wis ora Lalu itu orang Islam ada sih moniku. Aku sebenarnya nak akhirat tuh lagi nyekseni rahmati pengiran. Pengiran tersini jangan lu. Ini dunia mangan. Kiri rabi popo mangan. Payu Minta ini rahmat tuh kok. Ya. Aku wedi tenan ben rokok tuh ben adil bono pengiran rokok. Belum pengiran ono itu gak wedeni. Tumben jadi pengiran wujudku saya itu gak anggap popo. Mana mulai saya ya. Serawang akhirat-akhiratan. Semua itu, saiki wedi pengiran. Iku cara kita melihat, dan mau pokoknya mikir ngenteni akhirat, dan pengirannya orang sa'i. Jadi di mana mulkul yaum. al mam anak saya kita sombe. Ibu ayah al-yawma, yang dalam dino iki, ya dino iki, kafir ngerti ya sombe. Nawang Islam Islam kudunya mulai. Mereka wong kafir itu terjadi ya, sombe disebut bahwa sebuti wong kafir naik mati, na angka kita fakasoru kalau kal mana nopo hati Gue sampai nak wis mati, tutup-tutup tak buka, terus gue jadi cerdas. Tapi cerdas itu serana guna dan merkulis alam nopo akhirnya Ya gue sampai kita itu imannya terbuka, ini nopo nanti ini fakasat na angka kita akan fabasoru kal yauma nopo hadir nanti ini saya kan pengiman di sana ini. Nah, Semanta itu berarti Rabbana innana nopo sami ana guna diyuna dilil iman yang aminul birabbikum ya iman mulai saiki misalnya menyapa kau karena makhluk terhadap tadi dimulai saiki